Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah. warahmatullahi an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. warahmatullahi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara hadirin hamba-hamba Allah yang <clears throat> insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan <clears throat> salah satu kewajiban kita salat zuhur berjamaah <clears throat> dan kita akan manfaatkan sampai jam 13 nanti untuk kita <clears throat> bertaklim yang kita harapkan mudah-mudahan taklim kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Pada Senin bulan yang lalu saya sempat menyampaikan tentang kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat yang diciptakan yang lahir dalam empat kelompok besar. Yang pertama kelompok yang memang diciptakan oleh komunis kalau di kita PKI. Dan yang kedua adalah kelompok-kelompok sesat memakai baju Islam yang lahir mereka diciptakan oleh kepentingan imperialisme. Dan yang ketiga adalah kelompok-kelompok yang memang juga memakai baju Islam tetapi mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan Islam. Kelompok yang memang diciptakan oleh kepentingan penguasa di dalam mempertahankan kekuasaannya dia memanfaatkan keberadaan kelompok ini untuk menghancurkan kekuatan umat Islam dari dalam. Dan yang keempat adalah munculnya kelompok-kelompok sesat yang bukan diciptakan tetapi mereka muncul untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok kecil mereka. itu pada bagian inilah kita waktu itu kehabisan waktu gitu. Sehingga kita akan mencoba memanfaatkannya pada pertemuan kali ini. Kelompok-kelompok ini <clears throat> ya kita lihat juga memakai baju Islam ya, karena mereka sadar betul bahwa masyarakat mayoritas penduduk negeri ada umat Islam sehingga mereka lah yang akan menjadi makanan empuk mereka sebagaimana disinyalemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepentingannya lebih banyak bersifat pribadi seperti praktek perdukunan yang makin hari kita lihat makin makin luar biasa gitu ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah menyatakan di dalam sebuah hadis Man ata'u rafan aw kahinan fasalahu summa sadaqahu laqad kafara bima anzala ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal atau apalah namanya paranormal mungkin dinamakan paranormal karena memang sudah tidak normal pola pikir dan sebagainya <clears throat> maka Lalu dia bertanya sesuatu tentang kehidupan dia, maka uh, dan dia kemudian meyakini kebenaran ramalannya, maka sungguh dia telah kufur dengan ajaran Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Laqad kafara bima anzala Muhammad. Paling tidak dia sudah mengkufuri ayat 34 Quran surat Luqman di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyatakan wa ma tadri nafsun maza taksibu Tidak ada satu nafas pun, satu nafs, satu jiwa. Ya, jadi bukan hanya sekedar manusia. Jadi makhluk apapun, malaikat, bahkan jin atau makhluk apapun itu termasuk dalam nafs Ya, tidak ada satupun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui yang akan terjadi. Ini ilmunya hanya ada pada Allah. Jangankan manusia biasa, bahkan malaikat sekalipun tidak ada yang tahu. Rasul pun tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada seorang menyatakan bahwa dirinya bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi, maka orang ini sebenarnya dia sudah memposisikan dirinya sama dengan Tuhan. Sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan karena kata Allah tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Dan orang yang meyakini orang tersebut bahwa dia memang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi, maka dia telah menyekutukan Allah dengan orang itu. Jadi kita lihat praktek-praktek ini sampai sekarang masih saja terus berlangsung praktek perdukunan ini dan kadang-kadang malah praktek-praktek ini ya tentu saja dilapisi dengan dengan atribut-atribut Islam dan ironisnya juga dilakukan oleh mereka yang bergelar kiai. Piraku ya kiai nyembah batu Masa ada kiai meminta berkah pada Nyi Kidul. Ini ironis sekali di negeri kita ini ya. Jadi hal-hal semacam ini dengan sendirinya sangat mudah sekali untuk menyesatkan umat Islam karena di masyarakat figur yang namanya kiai itu seolah-olah seperti guru suci gitu ya yang nggak mungkin berbuat salah sehingga kalau melakukan kesalahan saja maka dia akan dibela mati-matian gitu. dan pendukung fanatiknya pun akan segera bangkit dengan cap dempol darah dan sebagainya itu untuk membela sang kiainya itu. Memang ini masih banyak PR kita gitu ya. Padahal mungkin orang yang disebut kiai atau dianggap kiai itu di mata Allah malah mungkin bisa lebih iblis daripada iblis gitu. <clears throat> Karena yang dia lakukan jauh lebih sesat daripada yang dilakukan oleh iblis sekalipun. Gitu. Jadi tetap saja karena di mata kita yang namanya kiai itu pada umumnya orang muslim yang awam tuh kiai itu orang yang pakai sorban. Dan itu kita lihat di TV itu yang narewakan hantu pakai sorban semuanya itu. Karena atribut-atribut ini akan lebih mudah untuk bisa menyesatkan itu. Pakai sorban itu komosok be itu jenggotan itu ciri kiai itu. Terus apalagi kalau dia pandai berceramah, berkhutbah dengan satu dua ayat hadis, maka itu akan segera diperbutkan tangannya untuk diciumi, untuk meminta berkahnya. Dan kalau dia sedang berceramah seperti itu, biasanya botol-botol air itu disediakan di sekitar mimbarnya. Itu. Banyak ibu-ibu yang dari rumah masing-masing membawa air dalam botol itu itu dengan keyakinan bahwa air botol itu memang ya mungkin air ledeng, air kompak, tapi dia menjadi air yang penuh berkah karena pernah menghadiri waktu Pak Kiai sedang berceramah. Apalagi kalau Kiai itu waktu sedang ceramah ludahnya muncrat dan masuk ke dalam botol itu. Oh itu lebih berhasiat lagi. Terlebih kalau Pak Kiai itu punya penyakit itu maka akan menyebar itu penyakit Saya pernah itu di, diperlakukan seperti itu, saya tidak sadar. Jadi ceramah di suatu tempat itu, lalu saya diberi minum biasa gitu. Jadi haus sedikit, saya minum sedikit, karena minum sedikit dicokot ya. ya Ganti deh oleh yang baru gitu. Minum deh, karena sedikit cokot deh gitu. Ya Allah itu ini pagar-pagar ting servisnya luar biasa saya bilang ini. Baru diminum sedikit sudah diambil ganti lang baru ganti. Ternyata di, di ini di belakang itu dibagi-bagi. Untung saya nggak punya penyakit. Kalau nggak nyebar itu penyakit itu. Jadi terus terang saja memang ada yang masih harus kita benahi pandangan masyarakat kita ini. Karena dengan mudah kita bisa diperdaya oleh atribut-atribut semacam ini. Masa ada kiai menyembah keris? Saya lihat yang di TV itu menyembah keris itu. Kiai apa itu? Nah, itu kan katanya bukan sembarang keris, itu keris pusaka. Lah apa bedanya keris pusaka dengan pisau dapur? Kan sama saja itu dibuat dari bahan yang sama, dari besi dan kayu. Dan ini selalu memakai atribut-atribut Islam ya. Bahkan ayat Quran pun diselewengkan. Gitu. Ayat Quran pun diselewengkan. Maka seperti praktek-praktek perdukunan atas nama Islam gitu ya. Dengan katanya zikir-zikir ayat Al-Quran seperti yang sekarang dilakukan dalam oleh sementara orang yang melakukan pengobatan alternatif. Pakai ayat Al-Quran itu. Ya. Ayat Quran ditulis kecil-kecil terus disimpan di di ikat pinggang. Ya. Kadang-kadang malah bukan ayat Al-Quran, itu cuma huruf-huruf ya, huruf-huruf Arab, alif, lam, mim, nun, waw, ha, alif, alif, alif, lam, lam, lam, lam, waw, waw, waw ha, ha, ha, ya. simpan itu, terus jadi Tuhan. Karena dengan dengan jimat itu dia akan yakin sekali bahwa dia akan selamat. Jadi juru selamat Allah sebagai juru selamat sudah pindah ke kertas yang bertuliskan alif alif lam lam lam mim mim mim nun nun nun. Ya. Dia merasa tenang itu dengan membawa itu. Ya. Dan celakanya lagi katanya dia peroleh itu dari kiai lagi. Ya, kiai liar dewa. Ya. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hudan lil muttaqin sebagai furqan, sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, dia harusnya dibaca, dibahami, dihayati, dimengerti, lalu dilaksanakan maknanya. Itu maksud Al-Quran diturunkan, bukan untuk ditulis kecil-kecil, ditaruh di ikat pinggang. Balik yang dibaca ente, dan dibawa-bawa ya eh, dina beber gitu. Ini bentuk-bentuk upaya penyesatan terhadap Al-Quran itu sendiri gitu atas nama bahkan sekarang dengan zikir maka ada praktek-praktek pengobatan-pengobatan alternatif. Loh, kalau pengobatan alternatif yang dimaksud itu katakanlah misalnya seorang misalnya di samping berobat ke dokter lalu kemudian di di apa di dipijit misalnya, pijit refleksi atau dengan apa tusuk jarum. Wah, itu masih bisalah dipertanggungjawabkan secara ilmiah mungkin ya ada manfaatnya mungkin untuk mengedarkan darah dan memperlancar edaran darah dan sebagainya atau minum jamu misalnya minum akar-akaran dan sebagainya oh itu bisa lah dipertanggungjawabkan Coba letakkan tangan 15 cm di depan TV. Ini ada transfer energi saya enggak kebayang itu yang di rumah yang pada ngikut karena itu juga nugarelo eh gitu kan gitu. Ini bukan hanya saja pembodohan, ini penyesatan ini. Penyesatan. Dan sekaligus juga pembodohan. Kita umat ini dibodoh-bodohi aja gitu. Hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Saya punya teman itu seorang MC ya, yang biasa sudah jadi MC di perkawinan Pak Edi. Insya Allah seorang yang soleh lah dalam ukuran saya itu. Dia sekali diundang ke ke apa ke Jakarta itu untuk jadi MC gitu. Sengaja dia datangi itu rumah Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Abdul Aziz itu yang salah satu dari tiga yang pakai sorban di TV itu newakan hantu itu. Itu katanya begitu dia datang ke rumah itu saking penasarannya dia ingin tahu ini orang ini kayak seperti apa itu. Memang dukun murni. Murni dukun itu. Rumahnya penuh dengan aroma menyan, keris, ngagarantung di mana-mana itu tempat. Itu di TV disebut ustaz. Sorban itu. Dukun memang. <clears throat> di tabloid bom, mingguan bom, itu ada pernah wawancara seorang paranormal yang sedang naik daun. Belum lama ini sempat juga naik di PR. Saya sempat mengingatkan PR dan mereka ya pimpinan redaksinya menyatakan itu kehilafan kami. <clears throat> Itu diwawancarai dia. Dia ternyata bisa mengobati 39 penyakit kronis tanpa operasi. 39. Yang oleh dokter semua sudah angkat tangan, jantung, dan gitu. Oleh dia tanpa operasi. 39. Oh, kita membayangkan mungkin dia luar biasa ilmu kedokterannya itu. Ketika ditanya oleh wartawan, Anda dulu pendidikannya di mana itu? sampai punya ilmu sampai seperti SD. Ya. SD sampai kelas 4. SD sampai kelas 4 sekarang bisa mengobati 39 penyakit kronis tanpa operasi. Dari mana Anda bisa dapatkan itu? Sebelumnya Anda profesi apa? Tukang cendol. Ya. Tukang cendol. Jadi baru sekarang praktek pengobatan seperti ini seberapa lama? Setahun. Jadi sebelumnya tukang sendok. Lalu dari mana Anda bisa ini? Dikir kan? Dikir ayat-ayat Al-Quran. Oh. Bisa diberi katanya oleh guru saya ayat Quran yang saya zikirkan. Dengan berzikir itu selama 40 hari. Saya, setelah itu saya bisa mengobati semua penyakit itu. Oh begitu. Ayat Al-Quran kembali diselewengkan lagi gitu. Jadi rupanya Nabi Muhammad SAW dulu yang menerima Al-Quran nggak ngerti beliau itu. Nggak ngerti kalau ayat Al-Quran itu sebenarnya kalau dizikirkan itu bisa membuat orang itu jadi bisa mengobati semua penyakit kronis itu. Yang ngerti itu tukang cendol. Nabi Muhammad nggak ngerti itu. Malah Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada umat fatadawu likul lidain dawa fatadawu setiap penyakit itu ada obatnya. Pasti Allah sudah turunkan itu untuk penangkalnya, untuk obatnya. Maka fatadawau, carilah obat itu. Gitu. Lalu beliau mengajarkan kepada kita umatnya ini agar ya berusaha untuk berobat dengan ya dengan berolahraga misalnya kemudian dengan memakan makanan yang bermanfaat bagi badan lalu dicontohkanlah buah-buahan yang baik untuk dimakan dan seterusnya dan sebagainya itu banyak itu hadis-hadis itu lebih dari 100 saya temukan itu di antaranya yang dihimpun oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Huda Khairul Ibad jilid 3. Itu yang kemudian secara khusus dibukukan dengan satu judul at Nabawi, ilmu kedokteran menurut Nabi. Kalau Bapak dan Ibu baca apalagi menguasai ilmu kedokteran, mungkin Bapak dan Ibu akan segera menyimpulkan pantas kalau gitu ilmu kedokteran pertama kali ditemukan oleh ulama Islam Ibnu Sina yang di barat dikenal dengan Avicenna Pantas karena dasar untuk lahirnya ilmu kedokteran itu sudah di, disuguhkan oleh Rasulullah SAW dari sekian banyak hadis-hadis beliau itu. Nah, kenapa beliau tidak mengajarkan saja kepada umat ini? Ini ada ayat-ayat Al-Quran, coba kamu zikirkan selama 40 hari, maka seluruh penyakit bisa diobati. Gitu. Ini apa Rasulullah SAW yang tidak mengerti ayat Al-Quran atau orang ini yang sudah sesat di dalam memahami ayat Al-Quran? Kalau memang betul bahwa dengan kita menzikirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, maka kita bisa mengobati seluruh penyakit tanpa operasi dan lain sebagainya. Ya sudah tutup sajalah fakultas kedokteran. Karena hara saya dialajar nih kebelasan tahun itu ker, untuk satu satu spesialisasi penyakit jantung saja sampai belasan tahun seorang dokter. Itu 40 poe itu Semua penyakit bisa disembuhkan. Atau ah, tutup fakultas kedokteran. Jadi mahasiswa-mahasiswa kedokteran itu cukup 40 poe jikir. es beres. Rumah sakit tutup semua. Ini apa bukan bukan hanya penyesatan kalau menurut saya ini juga pembodohan itu. Umat dibodoh-bodohi. Kita mau mundur lagi sekian abad ini. Bahkan dipraktekkan lagi di atas nama pendidikan pesantren itu di kiai itu. Oh, santrinya itu tiba-tiba punya ilmu bela diri gitu kan. Bisa menjatuhkan lawan dari jarak jauh itu. Nah, di, di, dipertontonkan kan di TV itu. Yang mau nyerang dikitukan jungkol, oh, jungkol lalu ditusuk pisau gak mempan pakai bedog tuna naon gitu kan nah, ditanya oleh kiainya itu oleh si wartawan itu ini gimana kok bisa anak-anak bisa jadi sakti seperti ini kebal semua bisa menjatuhkan lawan dari jarak jauh zikir zikir dai zikir katanya ayat-ayat Al-Quran ini mereka dilatih berzikir selama dua bulan katanya begini akhirnya jadi seperti itu oh Sayang sekali kesian betul dulu Nabi Muhammad itu tidak ngerti itu. Padahal Al-Quran itu turun pada beliau bahwa ayat Al-Quran itu sebenarnya kalau diamalkan, dizikirkan sampai dua bulan, itu bisa membuat diri kebal. Bisa membuat orang lain terpelanting dari dari jarak jauh. Coba kalau Nabi Muhammad tahu dulu kan diajarkan mungkin pada para sahabat nih para sahabat jikir we geus tong latihan perang nanaon jikir jadi perang Badar itu para sahabat di kejauhan eh kekituan gitu perang Uhud. jungko jungko orang musyrikin dengan jarungkal gitu. Dan begitu nanti ada orang miskin yang lolos dari belakang itu nyikat pakai bedog <laughs> teterak si atau mempan, jangan kebal semua para sahabat termasuk Rasulullah itu. Rasulullah SAW saja dalam perang Uhud itu terluka kok. Bahkan banyak para suhada, hampir 70 suhada, para sahabat yang gugur dalam perang dalam perang Uhud itu diantaranya juga karena membela Rasul. Pada waktu ya itulah tidak disiplinnya remah itu para apa pemanah itu terhadap instruksi Rasulullah SAW sehingga ketika orang-orang musyrik itu sudah kabur mereka kemudian turun dari bukit remah itu untuk berebutan harta pampasan perang itu. Pada saat itulah dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam untuk kembali menyerang umat Islam. Habis di sana itu. Sehingga banyak para sahabat yang gugur sebagai syahid hanya karena melindungi Rasulullah SAW itu. Satu gugur, satu lagi masuk lagi untuk melindungi Rasul. Jangan sampai Rasul yang kena gitu. Rasul dilindungi oleh para sahabat. Dan beliau pun masih sempat terluka. Konon dua gigi beliau rontok gitu. Beliau yang menerima Al-Quran, kok nggak kebal? <laughs> Ini sudah bentuk penyesatan lagi. Kepentingannya nanti kepentingan bisnis lagi, bisnis perdukunan. Jadi atas nama Islam lagi ya. Itu yang kita keberatan dari sejak awal kita katakan. Bahwa kita keberatannya itu karena mereka memakai nama Islam gitu kan. Memakai atribut Islam gitu. Padahal mereka tidak setia dengan aturan Islam. Ya kalau memang mau memakai nama Islam ya harus harus memakai atribut Islam ya. Harus harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu aturannya. Ya, kalau tidak mau eh, tidak mau taat dengan Quran dan Sunnah, ya jangan <laughs> memakai atribut Islam lah gitu kan mestinya kan. Sekarang malah jadi nambah lagi di televisi itu ada kisah nyata yang saya jarang nonton tapi sekali pernah saya lihat betul itu nyata bohong itu. Nyata bohongnya itu. Jadi memang kisah nyatanya nyata bohong terus di, di, dibuat sedemikian dikemas sedemikian rupa dengan nama Islam lagi sehingga terkesan seolah-olah benar gitu ya. Tapi mungkin ada unsur mendidiknya bagus betul, tapi kita tidak bisa menghalalkan segala macam cara untuk suatu kebaikan. Mungkin mendidik dalam arti membuat orang rasa takut gitu ya. Itu ada gitu kan. Tapi mungkin ada nilai yang lebih berbahaya lagi kita percaya kepada hal-hal yang lain gitu. alam gaib, lalu gentayangan. Ini semua kalau kita lihat dengan ukuran Islam sudah ngawur semua. Alam gaib itu alam yang betul-betul tidak bisa kita lihat kan itu. Makanya disebut gaib. kalau bisa dilihat bukan lagi gaib. kok bagaimana sekarang alam gaib bisa masuk TV? Ya itu nggak bisa dilihat oleh orang-orang semacam kita katanya, orang-orang umum. Kalau kita katanya ada ada orang-orang khusus yang bisa melihat itu karena mereka punya indera keenam. Loh indera keenam itu yang seperti apa? Apa indera keenam itu tunjukkan mana itu? Indra, hanya dibohongi dengan istilah-istilah indera keenam itu mana itu? Oh dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan orang-orang yang soleh sehingga mereka dibukakan tabir alam gaib. Dari mana dasarnya itu? Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan lillahi mafatil ghaib. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang masalah yang gaib. Dan kemudian yang gaib itu tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya kata Allah. Kecuali yang saya bukakan tabir alam gaib itu kepada sebagian dari rasul-rasulku. Kata Allah sebagian dari Rasul saja yang bisa mengetahui yang gaib itu sehingga bisa melihat makhluk gaib dan sebagainya. Itu hanya sebagian dari Rasul-Rasul Allah. Artinya tidak semua rasul bahkan. Tidak semua rasul. Rasul saja tidak semuanya bisa melihat yang gaib. Komodo si bedul-bedul eta. Eh, no marke sorban eta. Eh, Emangnya pangkat mayana lebih ti rasul? Saya terus terang kesel memang melihat ini ya. Memang kesel ku si bedul itu. Eh, <laughs> Mereka sorban itu. Saya makanya pernah pernah pernah ini dalam hal masalah tadi pengobatan itu saya pernah bilang pada dokter-dokter senior di Bandung ini, cobalah diundang gitu mereka gitu ya untuk apalah namanya seminar, diskusi atau apalah gitu. Biarlah mereka membuktikan e, pengobatan mereka itu kita minta gitu bagaimana mereka membuktikan itu gitu. Sesuatu ini kan harus jelas kita hidup di alam nyata ini bukan di alam gaib. <laughs> Gitu mereka mengobatinya itu dengan apa? Kalau secara medis kan ada dokter nanti silahkan berdiskusi gitu kan. Kalau secara agama saya mungkin akan meminta dalil-dalil agamanya gitu. Jangan kita terus dibohong-bohongi terus seperti ini gitu. Kan. Ya, kesianlah umat Islam yang awam gitu. Jelas sekali di dalam Quran surat Khauf ayat 22 Allah menyatakan bahwa makhluk gaib, alam gaib itu nanti hanya mungkin bisa dilihat oleh kita manusia ketika kita menghadapi sakratul maut. Laqad kunta fi ghaflat min ghaflatin min hadza fakasafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma Jadi barulah tabir alam gaib itu oleh Allah dibukakan ketika kita akan menghadapi sakratul maut. Malaikat sudah mulai datang, rombongan malaikat itu sudah tiba. Ini cerita saya pada waktu khutbah Jumat kemarin gitu kan. Ya itu bahwa kita akan disambut oleh rombongan malaikat kan itu. Nah pada saat itulah tabir alam gaib itu dibuka. Sehingga si calon almarhum itu yang sedang menghadapi sakratul maut itu dia akan bisa melihat. Nah, sudah mulai. Nah itu makanya kenapa kita kadang-kadang kalau mendamping orang yang meninggal. Kita kadang-kadang suka bingung gitu kan. Karena tiba-tiba dia menyatakan kok almarhum ayah saya seperti manggil-manggil saya. Kok almarhumah ibu saya seperti ngagupayan saya. Dia sudah bisa terbuka itu melihat itu semua. Lihat bengong, dia itu melihat ke satu arah, melihat datangnya rombongan malaikat itu. Kita malah yang bingung, kadang-kadang karena kita bingung kita anggap dia ngelindur, lalu kita lalu kita ingatkan, Pak, Pak, Ibu, istighfar Pak, istighfar. Padahal mungkin dia yang ingin mengatakan itu dirinya nu kudu istighfar tinggal ta. Terus ningali dirinya kesian pasti gitu itu itu dia sudah terbuka itu dia sudah bisa melihat malaikat sudah bisa mendengar suara malaikat karena malaikat yang datang itu kalau dia orang hamba Allah yang saleh akan mengucapkan salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun selamat atasmu kata para malaikat itu kamu calon surga kami datang siap me, me, membawa kamu dan mengantarkan kamu sampai masuk ke dalam surga nanti Malaikat bicara dan dia sudah bisa mendengar. Untuk apa malaikat mengucapkan salam menyampaikan kabar itu kalau dia tidak bisa mendengar dan melihat? Sudah terbuka semua. Itu kata Al-Quran hanya bisa dilihat, hanya dibuka tabir alam gaib itu bagi mereka yang sedang menghadapi sakratul maut. Hari ini di TV itu juga sakratul maut. Nah, itu maut-maut itu. Itu maut-maut. Ya kata Al-Quran itu. Jadi bagaimana? Lalu apa yang mereka tangkap itu? Yang katanya pemburu hantu itu. Oh, tengah tewak, nekat tilu atau eh, diasupkan karena botol. Sekarang botolnya agak gede sedikit itu mungkin karena hantunya gara rede itu. Apa yang ditangkap itu? Kalaulah yang dimaksud itu hantu, itu adalah jin. Jin itu makhluk gaib. Bagaimana mungkin dia bisa menangkap jin? Padahal dia makhluk gaib. Menangkap sesuatu yang tidak terlihat. Ya tidak terlihat itu oleh anda. Oleh siapapun tidak akan mungkin terlihat. Karena dia gaib. Kecuali oleh sebagian dari Rasul rasul Allah. Yang mengatakan itu Allah. Nah, kalau hanya orang mau mengaku, semua orang pun bisa <laughs> mengaku kan itu. Jadi bagaimana anda bisa menangkap sesuatu yang anda sendiri tidak melihatnya? Oh tidak, yang kita tangkap itu dia dalam penampakan. Penampakan. Atau kalau sudah penampakan, dia sudah bisa nampak. Bukan hanya untuk Anda, untuk semua. Jin itu memang diberi oleh Allah kemampuan untuk mewujudkan diri dalam wujud makhluk bumi, manusia atau binatang. Nah kalau dia sudah mewujudkan diri dalam wujud makhluk bumi, berlaku hukum penyerupaan. Misalnya dia menyerupakan diri dalam wujud manusia, berlaku manusia, terlihat oleh kita, bukan hanya oleh seorang tertentu, terlihat semua. Saya kadang-kadang saking keselnya ingin juga ngajak bapak-bapak dan ibu-ibu manggil jin. Ya bisa gara sekarang juga kalau mau. Akan baru akan kita rasakan bahwa kita tidak akan pernah melihat. Saya alhamdulillah ini umur 18 tahun saya sudah masuk dunia ini. Urusan manggil jin dan lain sebagainya. Jelas tidak akan melihat apa-apa. Yang terasa itu seperti angin saja. Angin yang kencang seperti itu. Dan kita bisa terpelanting kalau nggak baca-baca ayat itu. Bisa terpelanting kemana-mana itu. Kuat sekali itunya itu dorongannya itu. Nanti kalau kita baca terus lalu kita minta dia berwujud itu barulah dia mulai berwujud kalau dia merasa kalah gitu kan. Dia akan mewujudkan dirinya misalnya dalam wujud manusia itu pun samar-samar gitu kan. Dia nggak mau terus berwujud. Kenapa? Resiko dia kalau sampai dia berwujud berlaku hukum penyerupaan. Kita pukul sakit dia. Kita tusuk mati dia. Berarti mati si jin itu kita tembak misalnya, tembak pakai pakai pistol misalnya. Manusia kalau ditembak seperti itu mesti mati. Berarti mati si jin itu. Itu resiko dia ada. kalau menyerupakan diri. Makanya kenapa jin itu tidak mau menyerupakan diri? Padahal di Mesir ini banyak ini jin ini. Banyak, paling tidak sejumlah yang hadir sekarang. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, masing-masing kita manusia itu didampingi oleh seorang jin yang disebut jin korin. Sehingga seorang sahabat kemudian bertanya, "Wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda Rasulullah?" Sama, saya juga didampingi oleh jin kata Rasulullah. Cuman alhamdulillah Allah memuliakan saya dengan memilihkan jin yang paling soleh. Sehingga dia tidak pernah mengajak saya kata Rasulullah kecuali kepada kebenaran dan kemaslahatan. Nah, itu mah untunglah Rasulullah yang mendampingi kita. Tuhin kawas kumah jin. Jadi kalau begitu jin yang hadir sekarang di masjid ini sejumlah kita yang hadir. Masing-masing kita ada satu jin di sebelah kita kok. Paling tidak di sebelah kita masing-masing ada malaikat rakib dan asid. Kalaulah majelis taklim kita ini diberkahi oleh Allah, kata Rasulullah, majelis taklim yang diberkahi oleh Allah dihadiri oleh banyak malaikat. Berarti sekarang di masjid ini banyak malaikat. Banyak jin. Mana? Hari Jumat, kata Rasulullah SAW, di pintu-pintu masjid itu pada berdiri malaikat itu. Yang datang absen. Saya Pak Karim absen, Pak Hasan absen. Di absen semua yang datang ke masjid itu. Begitu khotib naik mimbar, maka para malaikat yang absen ini duduk ikut mendengarkan khutbahnya khotib itu. Berarti yang datang setelah khotib naik mimbar, mereka absen. mereka absen dan malaikat lagi sedariu. Wayah nawe. Ada yang kadang-kadang gitu abong-abong masjid <laughs> dekat gitu kan. Ah, tinggal ngalengkas dan kewelah khutbah kedua. Nyepek wae. Tapi yang, yang pasti malah ke absen. Ya kalau kita tahu saja malaikatnya diuk di mana bisa mungkin kan toh. Ini saya sudah datang eh, absen. <laughs> Ini kita nggak tahu duduknya aja di mana. Gitu. Ini ya, nggak bisa kita lihat. Kalau dia sudah mewujudkan diri dalam wujud manusia, berlaku hukum manusia. Itulah yang kita sebut dengan hantu, kuntilanak, juri, genderwo. Masing-masing diberi istilah lah oleh masyarakat yang begitu disebut kuntilanak, yang kecil-kecil hidung disebut tuyul. Mana ada Allah pernah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan makhluk bernama kuntilanak atau tuyul? Itu jin sedang dalam bentuk penyerupaan. Coba tanyakan pada yang pernah melihat yang seperti itu. Berapa lama Anda melihat? Sakolebat. Sakolebat katanya. Sebentar, cuma sekejap. Kenapa? Ya dia takut. Kalau kita sempat refleks lalu memukul, wah jatuh dia. Kalau kita tusuk, mati dia. Kita bisa mencekik dia sampai mati sekalipun dalam wujud penyerupaan itu. Sementara dia dalam penyerupaan malah tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mencekik kita. Gak akan bisa mencekik Wah, kalau jin bisa mencekik kita mah beak, kurang dicekekan ke jin. Jin sakio lobana sekarang bisa wah kita sedang tidur malam-malam dia masuk ke rumah kita lewat tembok, lewat itu kan dalam wujud aslinya dia bisa nembus semua ini. Begitu masuk di kamar kita baru dia wujudkan dirinya dalam bentuk manusia. Kita sedang tidur cekekan hiji-hiji beak. Uang kita bisa habis dicuri, bangga akan aman itu semua. Duit bisa dicokotan kemana-mana. Justru dalam wujud penyembahan dia tidak bisa apa-apa. Oh, banyak orang terpengaruh, katanya ini di di apa dipengaruhi jin dan lain sebagainya. Jin di mana? Ini katanya duit habis katanya oleh jin. Gak mungkin katanya di rumah ini gak ada pencuri. Saya berapa kali menghadapi kasus itu kalau nggak salah sampai tiga empat kali itu. Yang pertama ada seorang ibu di Telaga Bodas itu ngotot itu pasti jin katanya pak mesti mesti tuyul katanya. tuyul naon bu cecetnya ini mesti ada pencuri di rumah ibu nggak mungkin katanya anak saya baru umur 13 tahun perempuan nggak mungkin anaknya soleh luar biasa ya mungkin ya mungkin saja nggak mungkin mungkin orang lain bu nggak katanya ini kata dikunci lemari itu lagi dikunci berarti ada orang nggak mungkin tuyul katanya. kekeh tuyul ya saya bilang saya bilang saya nggak percaya begitu begitu bu teliti terus setelah berbulan-bulan ketangkep anak yang umur 13 tahun itu yang nyuri yang dicanggap tuyul itu. Coba saja Anak sendiri dibilang tuyul. Mana ada tuyul bisa mencuri? Yang bisa mencuri mata tuyul-tuyul nu. <laughs> nu ayeuna keur di pariksa nu candi tewak Nah, itu bener itu mah nu koruptor-koruptor itu. Tuyul nu kitu nu bisa mah. Ya, kita dibohong saja. Itu justru dalam bentuk penyerupaan itu dia tidak. Kalau dia dalam bentuk penyerupaan, mana mungkin dia bisa dimasukkan ke dalam botol. Jadi yang dimasukkan ke dalam botol teh naon itu? Nggak tahu saya. Mungkin kentut juga. Wah itu berarti anu ngaliwat itu tewak masukkan ke dalam botol. Bayar 20 juta. Itu bisnis saja itu. Konon katanya 20 juta itu bayarnya itu. Untuk ngusir hantu itu. Kalau masuk TV, kalau ya, untuk masuk TV murah murah. Tergantung hantuna di nurak ditewakan. Padahal hantuna pakai sepuluh dia dan pakai sorban. Itu. Hadirin rahimakumullah. Ini betul-betul memprihatinkan kalau saya lihat ini ya. Jadi kita ini Allahu Akbar ya. Begitu mudah saja kita membiarkan ini dan seperti biasa sudah berteriak-teriak majelis ulama juga kan meminta pada pemerintah agar acara ini segera dihentikan gitu ya, acara-acara ini. Jelas sangat menyesatkan itu, membodoh-bodohi. Tapi ya, sampai sekarang masih terus saja berjalan seperti itu. Dan pengaruhnya pun luar biasa pada masyarakat itu. Saya sering mendapat keluhan dari para orang tua yang melihat perubahan anaknya setelah nonton film-film seperti ini. Ada yang jadi percaya, ada yang jadi takut, ada yang gak bisa tidur, ada yang jam 3 pagi gedor kamar orang tuanya. Bapak Saya itu bisa sare saya saya. Kunang, saya uka-uka <laughs> gitu. Uka-uka kumaha kan itu. Ini kan lebih lebih celaka lagi gitu. Jadi hanya hanya para rasul yang bisa melihat yang alam gaib, yang bisa melihat makhluk gaib, mereka hidup di alam lain yang berbeda dengan alam kita kan itu. Mereka hanya bisa berkomunikasi kita dalam dalam batas ter, terbatas. Gitu. Dan tidak ada perlunya juga kita berhubungan dengan yang semacam itu gitu. Dengan jin-jin itu biarlah mereka hidup di alam mereka kan itu. Mereka betul apal dengan alam bumi ini karena mereka dulu tinggalnya di alam bumi ini. Konon 80 ribu tahun kalau saya baca dalam kitab Minhajul Abidin ini mereka tinggal di alam bumi ini. Lalu kemudian membuat kerusakan di muka bumi saling menumpahkan darah sesamanya. Lalu diusir oleh Allah lewat malaikat pindahkan ke alam lain. Nah nggak tahu sekarang di mana alam mereka itu. Nah, mereka dulu memang betul pernah menghuni alam ini. Maka, makanya mereka rada apal dengan alam bumi ini. Karena itu gak aneh kalau ada yang masih suka jalan-jalan ke bumi gitu. Terutama ya jin-jin pengangguran yang memang nggak ada kerjaan itu. Ya, ada jalan-jalan itu. Oh, masih berkeliaran. Daerah Ciampelas mungkin dulu paling banyak itu. Itu yang dihuni jin ini. Sekarang pun kita lihat masih banyak siang-siang itu dalam bentuk celana yang digantung-gantung, yang dijual jin-jin itu. Nanti kalau malam jin beneran, jin beneran itu sampai subuh itu, sampai macet jalan Ciamplas itu saya kalau pulang ceramah dari Subang itu kadang-kadang sampai Bandung udah menjelang subuh jam setengah tiga, itu. macet itu jalan Ciamplas itu, jin pebalatak, ya, nuker ngagoler dina kap mobil, yang nuker jeritan, mabok segala <laughs> macam itu. Iya, iya, iya. Ya, luar biasa kita ini memang di dibohong-bohongi dan disesatkan dengan cara seperti ini karena itu ya Ya kita ingin mencoba semua ini hanya sekedar untuk mengingatkan diri kita masing-masing betapa akidah kita ini memang digrogoti dengan bermacam cara gitu ya. Dengan bermacam cara, dengan bermacam pola, tetapi polanya sama, semua memakai baju Islam gitu. Karena memang hanya dengan cara itu mereka bisa menyesatkan umat Islam yang memang mayoritas penduduk negeri ini. Kepentingannya berbeda-beda, Eh, kepentingan yang kita bahas di sini lebih banyak pribadi lah gitu. Orang-orang itu sudah banyak yang sudah tidak tidak sehat berpikirnya pun. Ya kalau kita lihat itu yang mengaku katanya berdialog dengan malaikat Jibril sehingga dapat ajaran baru gitu ya. Ya mungkin itu berdialog dengan kuntilanak, ting naon gitu. Dan saya yakin itu kalau diperiksa mesti mesti nggak sehat itu jiwanya itu. Sama dengan yang ngaku Tuhan itu di Garut. Aku Tuhan. Dan kemudian ngaku Nabi guys loba kemudian kan ngaku Nabi banyak yang ngaku Nabi, nabi-nabi baru kan itu. Mungkin ah dia pikir nggak ngaku Tuhan. Namanya Ulo. Kalau nggak salah iya namanya Ulo. Kita kirim itu satu tim itu ke Garut itu dari Forum Ulama Umat. Cok tayangan tas Ulo itu. Nah undiwai itu. Jadi akhirnya dari Garut teman-teman nelfon itu. Pak katanya sudah nggak ada di Garut. Kata ah, kita sudah kerjasama dengan aparat di Garut. Sudah dikirim ke Bandung. Ya sudah kamu kalian pulang lagi. Coba telusuri lagi di aparat di Bandung gitu. Aparat lagi di Bandung. Udah katanya kata kirim ke Riau 11. Jadi dia biasa gitu katanya duduk di depan sila di tempat yang agak tinggi, sila aja begitu. yang Muridnya sudah 40. Jadi mereka semua berzikir seperti itu. La ilaha illa ulo. La ilaha illa ulo. Ini tidak ada Tuhan kecuali ulo. Tidak ada Tuhan kecuali ulo. Si ulonya kira eh, si Tuhan nih. Diu biarab. Kita telusuri sampai Riau 11 ke dokter di sana. Akhirnya dibenarkan itu. Oh, sudah jadi pasien Riau 11. Gelo. Orang gila ternyata itu. Ya orang bagaimana nggak gila ngaku dirinya Tuhan. Tapi yang saya heran itu, kok orang gila itu bisa ada 40 pengikut? Yang mau menuhankan dia. Berarti yang 40 sarwa gareon, apa gitu. Jadi betapa sangat rawannya di kita. Dengan mudah kita bisa diperdaya begitu. Masih umat kita ini masih sangat rawan betul itu, Sangat rawan sekali untuk mudah disesatkan, diselewengkan kemana-mana gitu. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita. Sebenarnya kalau saja umat itu sudah dewasa dalam memahami ajaran Islam, kita nggak terlalu khawatir itu dengan ulah-ulah yang seperti itu. Dan mereka pun akan mati dengan sendirinya. Mereka betul-betul memanfaatkan umat yang masih banyak yang awam untuk mereka sesatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Bapak-bapak dan ibu-ibu setarin yang saya hormati, ini hanya sekedar tambahan dari saya. Sesuatu yang kebetulan pada waktu Senin lalu kita nggak sempat lebih panjang lebar membahasnya karena waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan semua ini kita sampaikan hanya semata-mata saya menyampaikan ini sebagai kewajiban moral sebagai seorang eh, yang melihat keprihatinan bahwa akidah kita memang diobok-obok seperti ini sebagaimana yang saya katakan pada bulan yang lalu ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu bahwa umat Islam umatku di kemudian hari kata Rasulullah keberadaan mereka atau ubahnya seperti makanan yang diperbutkan oleh orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Nah, kita di Indonesia ini karena mayoritas penduduknya muslim merasakan betul sinyalemen Rasulullah SAW ini karena ketika para sahabat bertanya apakah karena umat Islam waktu itu hanya sedikit au mungkin latin nahnu yauma izin ya Rasulullah Rasul malah menjawab la bal antum yauma izin kasir tidak Malah justru umat Islam waktu itu banyak. Justru karena banyaknya itulah mereka diperebutkan dengan segala macam dengan segala macam bentuk kepentingan. Ada yang pentingannya politik. Sampai sekarang pun kita lihat nasib umat Islam di negeri ini terpecah belah seperti ini. Gitu. Setiap pemilu makin apalagi dengan pilkada sekarang makin terasa terpecah belahnya umat Islam. Kita dulu dalam pemilu sampai subhanallah sampai kita mengeluarkan pernyataan dua kali, tiga kali kita di forum ulama umat itu. Karena melihat memang sudah betul-betul dibenturkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, partai Islam yang satu dengan partai Islam yang lain, PKS dengan PBB. PKS pemilu datang fitnah seolah-olah dari PBB. PBB sedang kampanye, eh, maaf bukan pemilu kampanye, datang seolah-olah pernyataan dari PKS. Diadu domba kita. Nah sekarang kita lihat pilkada pun memecah belah lagi di bawah itu, umat Islam itu. Itu kepentingannya sama, itu bagaimana memakan makanan yang namanya umat Islam itu. Ada juga yang punya kepentingannya ekonomi. Nah, mereka yang mau bisnisnya sukses di negeri ini juga harus bisa memakan makanan yang namanya umat Islam itu. Kalau perlu label halal itu bisa dibelilah. Maka saya diberi oleh seorang Pak Patian katanya, silahkan ini baca. Ya. Ada daftar makanan minuman yang sudah dapat label halal dari MUI Jawa Barat waktu itu dipimpin siapa Abu Totoh Totoh Abu Fatah Totoh Abu Fatah ya sampai sekarang saya masih simpan itu di antaranya yang dapat label halal itu minuman cap orang tua itu cap orang tua itu dapat label halal 100% halal lalu dia membawa buku itu menyatakan dan juga membawa minuman itu. Jadi dia beli minuman ini Silahkan katanya lihat. Dan minuman itu alkoholnya 7%. 7% dapat label halal, 100% halal. 7% alkoholnya. Kalau perlu dibeli itu. Semuanya ingin memanfaatkan makanan yang namanya umat Islam itu. Ada yang punya maksud menyesatkan akidah, yang punya maksud politik, yang ekonomi, yang kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua di dalam upaya kita menyelamatkan akidah kita dan keluarga kita. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika yang saya sampaikan ini benar, kebenaran hanya datang dari Allah. Jika salah, mudah-mudahan Allah.